Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang saya hormati dan saya sangat takdimi. Uh, eh, kurang mengerti tentang masalah doa bitawassul ya. yakni berdoa kepada Allah dengan cara membawa apa melewati perantara seorang yang soleh begitu ya. Bagaimana kalau seandainya kita itu di dalam doa bitawassulnya tidak melewati orang atau tidak melewati makam-makam orang soleh akan tetapi melewati makam seorang bayi yang mana bayi itu pada kenyataannya tidak memiliki dosa dan bayi itu merupakan penduduk surga begitu mungkin hanya ini saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau berdoa membawa amal soleh, itu nanti amal solehnya e, di akhiratnya masih bisa dilihat nggak Bu ya? Soalnya udah dipakai buat tawasul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah pertanyaannya, doa bitawassul itu bukan meminta kepada Allah dengan perantara orang soleh, bukan. Salah. Itu namanya tawassul doa. Kalau tawassul doa kita berdoa melalui perantara orang soleh untuk mendoakan kita. Jadi tawassul doa kepada Allah melalui doa seseorang. Itu namanya tawassul doa. Tapi kalau doa bitawassul memohon kepada Allah, bukan melalui perantara orang soleh tapi membawa amal soleh membawa orang soleh karena amalnya jadi mintanya tetap kepada Allah ya Allah Allahumma inni as'aluka kada wa kada aku minta kepadamu ini bi dengan apa disebut dari amal soleh kalau bahasa sederhana ya Allah, aku pernah punya aku telah menyelesaikan bacaan Quran satu juz satu Quran penuh ya Allah di bulan Ramadan. Maka aku mohon kepadamu ya Allah dengan ini ya Allah, dengan Quran yang aku baca ini ya Allah kabulkan hajatku. Itu namanya tawassul doa bit tawassul. Doanya kepada Allah membawa amal soleh atau membawa orang soleh. Sehingga ada pernah tawasul dengan Fir'aun, enggak ada. Ya Allah kabulkan hajatku berkat pangkatnya Fir'aun, enggak ada. Ah, Nah, kadang bertanya eh, betul, bagaimana jika sesuatu itu yang tidak ada amal solehnya? Kalau tidak ada amal solehnya tidak masuk bab kita yang bahas. Yang kita bahas adalah tawasul dengan membawa orang soleh, membawa orang soleh atau amal soleh. Selagi tidak ada amal soleh, tidak tidak bisa kita jadikan sebagai bahan tawasul. Cuman apakah haram tidak? Ini loh yang dibahas. Ya tidak haram, cuman tidak tepat karena dia tidak punya amal soleh. Anak kecil tidak punya amal soleh Anak kecil tidak ada amal kebaikannya. Anak kecil tidak punya dosa. Bayi umur dua hari meninggal dunia. Tidak sesuai dengan yang kita yang dimaksud dengan tawasul yaitu membawa amal soleh atau orang soleh. Orang soleh itu orang dikatakan soleh karena amalnya. Yang tidak ada amalnya tidak akan disebut sebagai orang soleh. Soleh karena amalnya. Sehingga pada hakikat yang bertawasul dengan orang soleh sebetulnya juga sama dengan tawasul dengan amal soleh. Sebab kalau tidak punya amal soleh tidak akan ditawasuli. Seperti Fir'aun dan Abu Jahal tadi. Baik. Tapi apakah hal ini sebanding bid'ah? Oh tidak, bid'ah itu tidak gampang. Akan tapi ketahuilah bahwasanya kalau kita bertawasul dengan sesuatu sesuatu apapun. Jadi jangan dianggap uh, eh, tawasul itu hanya dengan dengan dengan cara-cara tertentu yang selama ini uh, membawa nama wali dan sebagainya. Nama kekasih Allah. Bisa saja apapun kebaikan yang anda lakukan itu bisa anda jadikan tawasul untuk sampai kepada Allah meminta kepada Allah, Ya Allah aku mohon kabulkan hajatku Ya Allah berkat kehadiranku di majlis ini dan majlis ini kehadiran di majlis ini kesolehan atau bukan? kesolehan Ya Allah kabulkan hajatku berkat kehadiranku di majlis ini Ya Allah karena kehadiranku di majlis ini tawasul dengan amal soleh dicontohkan Di hadis Nabi pernah menyebut dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Maka itu adalah doa memohon kepada Allah bitawassul membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal soleh. Akan tapi kalau misalnya bayi itu tidak sampai derajat bid'ah akan tapi dia bisa dimasukkan juga dalam bab ini dari sisi lain. Anak-anak kecil bukan musuh Allah bahkan anak kecil adalah sesuatu yang tidak pernah melanggar Allah dan Allah senang dengan semua, semua yang tidak pernah melanggar sehingga anak kecil tidak dianggap sebagai orang yang berdosa kalau mati langsung masuk surga biarpun untuk anaknya orang kafir maka dari sisi ini adalah kita meminta kepada Allah dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah maka tidak sebuah yang bid'ah masuk dalam definisi tersebut karena ini tidak ada dosa pada diri anak tersebut Cuman umumnya orang bertawasul adalah tidak dengan anak bayi, akan tapi orang yang sudah terbukti dengan kesolehannya. Dan kita tidak pernah terbukti, tidak, tidak pernah kita tawasul orang yang jelas majhul dia. Orang ini ada kebaikan tidak sudah ya Allah. Berkat orang ini enggak ada. Biasanya kejadian datang kepada wali-wali ulama-ulama yang meninggal dan ini juga ada contoh dalam hadis Bukhari salat istisqa. Ada sebagian mengatakan boleh tawasul kepada Nabi tapi selain Nabi enggak boleh. Oh enggak, selain Nabi bukan boleh dalam hadis riwayat Bukhari tadi, ammi Nabi in wa inna natawassalu ilaika bi ammi Aku bertawasul kepadamu ya Allah dengan paman nabimu. Berarti paman nabi bukan nabi. Jadi selain nabi juga boleh. Ini adalah ini adalah masalah tawasul. Tawasul bukan minta kepada orang mati, tapi minta kepada Allah melalui minta kepada Allah dengan membawa bukan melalui. Kalau melalui itu adalah doa atau tawassul doa. Kita minta kepada Allah dengan membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah sesuatu dicintai, maka yang kita minta karena kita tempelkan dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah, maka akan kebawa dan diterima. Maka tawasul termasuk sebab dikabul doa dan jangan salah mendefinisikan tawasul adapun yang lima amalnya diterima Loh, justru karena amal soleh itu sudah diterima bukan apakah amal nanti diterima masih ada ndak amal soleh ini kan amal yang diterima oleh Allah dengan amal soleh ini kita minta kepada Allah agar yang lain diterima agar doa kita dikabul oleh Allah jadi amal soleh amal yang insya Allah diterima oleh Allah dengan bertawasul ini adalah bukan merusak tidak Justru amal ini karena disebut sebagai amal soleh menjadi sebab yang lainnya terangkat. Dia sudah diterima oleh Allah insya Allah. Jadi amal-amal yang sudah diterima oleh Allah, amal kebaikan dan sebagainya, ini yang bisa kita gunakan sebagai pengangkat amal kita jadi amalnya para awliya, amalnya para solehin. Ini insya Allah amal yang makbulah. Amal-amal yang sudah diterima oleh Allah. Maka kita memohon kepada Allah dengan kesolehan orang tersebut. Ya Allah, kabulkan hajatku berkat orang-orang soleh itu. Yang sudah amalnya kau terima. Khusnudan kita begitu. Kalau amalnya tidak diterima, ya enggak kita tawasuli nanti. Justru karena amalnya kita duga amalnya orang ini diterima, maka kita bertawasul memohon kepada Allah dengan membawa amal-amal soleh atau membawa orang soleh karena amalnya yang soleh orang dikatakan soleh karena amalnya nggak ada orang soleh tak beramal baik orang soleh karena amalnya ini saja insya Allah semoga kita dijauhkan daripada melakukan bid'ah dan juga semoga Allah menjauhkan kita dari membid'ahkan sesuatu yang bukan bid'ah hati-hati baik ini saja insya Allah